رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله الثالث والستون yang ke-63 bab ma jaa fil iqsam 'ala Allah tentang bersumpah terhadap Allah seperti yang sudah-sudah beliau tidak memutuskan hukumnya karena ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama bisa jadi bersumpah terhadap Allah agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Nah, jadi ada semacam apa namanya bentuk al-hajar ala Allah mengekang menahan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini kalau dia bersumpah terhadap Allah agar Allah tidak melakukan kebaikan, maka itu adalah perbuatan yang haram. Bersumpah agar Allah tidak melakukan kebaikan untuk hambanya. Seperti yang nanti dijadikan dalil oleh beliau dalam kisah. Nah, ini hadis ini. Dan itu biasanya berangkat dari suudon kepada Allah. Nah, berangkat dari rasa suudon kepada Allah. Nah ini adalah perkara yang diharamkan. Apalagi nanti di dalam bab ini, di dalam dalil yang dikemukakan oleh beliau, tidak hanya suudzon kepada Allah tapi juga ada satu sikap yang sangat berbahaya jika ada di dalam hati seorang manusia yang ijab binasih bangga diri ujub ujub merasa diri sudah sempurna orang lain serba kurang atau seperti yang didefinisikan oleh Abdullah bin Mubarak Ibn Mubarak rahimahullah mengartikannya adalah antara fi nafsihi fi nafsika ma laysa li ghairik engkau melihat dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain ya. itu ujub Nah, ini akan berkembang berkembang menjadi satu sikap akhirnya merendahkan orang lain. Takabur. Takab takabburan. Baik, qala rahimahullah an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala rajulun ada seorang yang berkata dan ini terjadi di masa yang lalu walaupun juga nanti mungkin auzubillah kita berlindung pada Allah ada orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Abu Hurairah ketika itu beliau menegur seorang Yamami supaya jangan mengatakan seperti ini. Nah, dahulu memang ada kebiasaan mereka kalau jengkel, marah kepada keluarganya, marah kepada bawahannya, marah kepada anaknya, wallahi la yaghfirullah lak. Doa seperti ini, marah kepada istrinya juga demikian. Ya. Abu Hurairah mengingatkan. Ya. Kenapa? Fa ini sami'tu Abul Qasim au kama qala radhiyallahu an sallallahu alaihi ya. Mengatakan itu Abul Qasim yang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan seperti ini. Kisah. Jadi ketika itu disebutkan ini akhir. Ada dua orang yang nah, bergaul sangat rapat sampai seperti bersaudara. Yang satu abid luar biasa ijtihadnya dalam ibadah. Yang satunya mujrim, asid. Ya, musir dalam perbuatan dosa, maksiat. Teman yang abid ini baik juga. Artinya baiknya setiap hari diingatkan, absir, berhentilah kamu. Tinggal Besok ketemu lagi. Orang itu ternyata berbuat maksiat juga. Aksir. Berhentilah. Sering, terlalu sering seperti itu. Kemudian, ya, ya namanya manusia. Ada sifat bosan. Bosannya nah, terlalu sering. Ya kok orangnya usil ya. Kita kan matanya seperti itu. Usil ini tiap hari. Nah, nggak ada kerjaan yang lainnya kecuali itu. Nah. Kamu siapa? Bukan dia nggak nggak merendahkan. Kamu itu seakan-akan diutus, diciptakan untuk mengawasi saya. Kamu seakan-akan diciptakan untuk mengawasi saya. Biarkan ini urusan saya dengan Allah. Urusanku dengan dengan Allah. Marah sang abid. Wallahi la yaghfiru lakallah. La yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Atau dalam riwayat yang lain, wallahi la la yudkhilakallahu jannah kama Nah. Saking jengkelnya, kedua-duanya dimatikan oleh Allah, kemudian dikumpulkan, dihadapkan di sini, di hadapan Allah. Bangkitkan, dihadapkan kepada kepada Allah. Nah, Allah mengatakan Man dalladhi yata'alla alayya? Siapa yang berani bersumpah terhadapku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan ini Ya, atau dalam riwayat yang lain, a ya. anta a'lamu bi min nafsi aw kama ya, Apa kamu lebih tahu tentang aku? Kata Allah. Hmm. Hmm. Merasa lebih tahu tentang Allah dia seakan-akan apa? Sumpahnya itu mendikte. Mendikte Allah agar tidak memberikan ampunan kepada si fulan. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah semua enam, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jal, lalu Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani bersumpah terhadapku? agar aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lak lahu wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni dia dan aku gugurkan amalan. Dan mereka yang mirip seperti ini juga seperti tadi dihadapkan mereka. Kemudian Allah menyuruh pergi orang yang berbuat dosa itu ke jannah. Sementara orang yang menyumpahi ini tadi bahwa Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam memasukkan orang yang mak maksiat itu ke dalam surga atau tidak mm, apa yang demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu seperti itu dia dibawa ke neraka nah, digugurkan amalannya nah, muncul dari sifat ujub ini juga disyaratkan oleh para ulama kita ini dari kisah ini secara lengkap juga dalam hadis ini itu tahrim al-ijab binafsi. Diharamkannya ujub, bangga terhadap diri. Nah, merasa diri punya sesuatu yang lebih dari orang atau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang orang lain. Nah, merasa lebih, merasa telah sempurna amalannya, ketaatannya. Ya ilmunya. ini termasuk dalam hal-hal yang seperti ini. Cuma kita memang eh, kejahilan kita, kita susah untuk membedakan juga mana yang sifat orang itu mutakabir dengan yang punya sifat izzah. Al Hasan Al Basri pernah juga di sikapi seperti itu. Anta mutakabir, la hada izzah. Ana ana aziz, ana laisum lastu mutakabbiran kata beliau. Saya tidak mutakabir. Kenapa? Orang yang mutakabir itu yahkir ahar, ahar. Hmm. Orang yang mutakabir itu yahkir nah, al ahar Orang dia merendahkan orang lain. Nah, merendahkan manusia. Merendahkan manusia punya sikap meremehkan orang. Nah, ya, ya menganggap dirinya lebih, kemudian orang lain rendah. Ini mutakabir mutakabir. Lain dengan orang itu misalnya dia mungkin apa namanya? Mungkin apa punya apa? Eh, ada kelebihan pada dirinya tapi dia tidak merasa dirinya punya kelebihan dan tidak merendahkan orang lain. Tapi dia mal enggan. Jadi jangan diartinya itu yang eh, sulit untuk kita melihatnya karena kekurangan nah, keterbatasan kita, ilmu kita. Kalau di zamannya Al Hasan Al Basri beliau pun seperti itu, di ya zaman kita lebih lebih. Mungkin kita melihat orang itu sepertinya uh, sombong. Nah, ya belum tentu. Ya, apalagi masalah itu adalah masalah al qulub, masalah hati, masalah hati. Gak bisa kita memfonisnya, menghukuminya. Nah, kalau nampak dari sikap mungkin merendahkan orang lain, menghina, nah, Nah, ini jelas. Ya. ya. Mungkin dari kata-kata, mungkin dari pandangan matanya. Saya nah, seperti itu. Nah, boleh dikatakan mungkin dia punya sifat kibir. Nah, tidak mau tunduk kepada yang hak, merendahkan orang lain. Kan itu kan artinya kibir. Nah, kalau dia merasa dirinya mulia, dia menjaga dirinya, tidak mau meruntuhkan harga dirinya, muruahnya. Jangan dihukumi dia sebagai orang sombong. Ingat definisi sombong itu kita artikan dari definisi syar'i. Batarul haq wa ghamtun wa ghamtun nas. Nah, kalau ada sikapnya dia suka mengingkari kebenaran walaupun masya Allah jalannya nundur ramanya nah tapi kalau enggan menerima al-haq mutakabbir nah, kalau dia juga suka melecehkan orang lain mutakabbir ya nah ini yang harus kita nah, lain nah, makanya Eh, dua hal ini antara mutakabir dan izah ini ya nah, sulit untuk kita nah, kecuali dari sisi itu gimana sikap seorang tersebut terhadap al-haq terhadap orang lain apakah kita punya sikap dia merendahkan atau tidak ya, kan itu kan intinya nah, al-kibru batarul haq wa ghantun nas nah Wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an annal qail rajulun adil. Ya, kisah-kisah tentang beliau menegur seorang Yamami. Orang dari Yamami itu di apa ditegur oleh beliau, jangan kamu mengatakan nggak tahu, mungkin nggak kenal atau mungkin tahu ciri-ciri tapi beliau langsung mengatakan jangan kamu suka mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak atau nah, seperti itu. Kenapa? Karena aku mendengar Abu al Qasim mengatakan seperti ini. Diceritakan langsung orang itu tadi berkata, "Ya, kami memang biasa seperti itu. Kalau marah kepada istrinya, wallahi la yaghfirullahu lak. Kepada anaknya, wallahi la yaghfirullahu lak. Kepada budaknya seperti itu. Nah, jangan, tidak boleh. Nah. Nah. Annal qail rajulun abid. Artinya orang yang mengucapkan sumpah itu tadi, wallahi la yaghfirullahu li fulan, itu adalah seorang yang abid. Abid yang jah, jahil abid yang jahil. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin awdaqat dunyahu wa akhiratah. Dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini bahaya salah satu di antara bahaya lisan. Nah, ini muncul dari apa? Ujub itu tadi. Ujub itu tadi. Ini makanya dikatakan oleh mereka. Jadi di dalam muhadarahnya antum lihat. Ya belajaran mungkin channel-channelnya, telegramnya apa namanya masyayikh. Ada telegram Syekh Abdullah Bukhari atau kibar ulama atau ta'awun ala sunnah dinukilkan bagaimana di muhadarah beliau tentang al-ujub bahaya ujub itu bibit yang berkembang menjadi kibir ya kalau kita lihat seperti itulah tergelincirnya iblis ketika itu. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas bagaimana iblis ketika itu dia diserahi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin malaikat langit dunia untuk memerangi makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi, durhaka di muka bumi, diperangi, dibasmi, diserang. Hasil bangga dalam hatinya, merasa telah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada yang melakukannya. Kata Ibn Abbas seperti itu. Ini bibit. Sampai akhirnya ketika dia melihat ada satu bentuk sosok masih dalam bentuk tembikar di depan pintu surga, makhluk apa ini? Adam alaihissalam. Dia masuk lewat dubur keluar dari mulut, masuk dari mulut keluar dari dubur, ditendang Masuk apa ini? Dia mengatakan, kalau kamu diberi kekuasaan terhadap diriku, aku akan menentang kamu. Kalau aku yang diberi kekuasaan terhadap dirimu, kamu aku membinasakan. Dari dari situ sampai akhirnya muncul ke, permukaan sikap tersebut dia menantang Allah. Ah asjudu liman khalaqta tina Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Anak khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini perkataan dia. Nah. Nasallallahu alaihi wasallam Ya. Kita harus ingat juga bahwa kita adalah manusia manusia. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa fauqa kulli dhi alim. Wa fauqa kulli dhi alim. Di atas setiap yang punya ilmu, ada yang alim. Ada yang lebih berilmu. Ada kawi, ada yang akwa. Ada yang hasan, ada yang ahsan. Ada yang jamil, ada yang ajmal. Itu yang harus kita ingat. Nah, sehingga kita nah, tidak nah mengapa menganggap bahwa apa yang diberikan kepada eh, apa yang kita miliki itu lebih baik dari orang lain. Nah, kita makhluk yang serba kekurangan wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa khuliqal insanu dha'ifan. Ini kita. Ini kita manu, manusia. Sehingga sifat-sifat ujub itu tidak ada muncul jauh nah, ya nah, kita serba bodoh serba lemah nah itu mungkin baru terasa dan naudzubillah kita berlindung itu hukum billah nah naudzubillah wa a'udzu billah ya jangan jangan dicoba kalau misalnya dia apa seringnya Makanya apa di apa namanya? Ketika ini ada muncul ujub tersebut kadang-kadang bisa jadi dibenturkan oleh Allah dengan kenyataan jatuh dia dalam dosa. Waliyadzubillah. Berat kan? Nah, supaya apa tahu kamu itu manusia. Kamu itu makhluk yang lemah. Kamu itu zalim jahul ya, ya supaya sadar ternyata saya juga bisa membuat dosa ternyata saya juga lemah ternyata saya seperti ini nah, itu kalau masih sempat kita sadar kalau masih sempat sadar. kalau seperti ini dalam keadaan dia mengatakan seperti ini wallahi la yaghfirullahu li fulan tidak ada enggak sempat sadar dimatikan berdua kemudian dihadapkan pada Allah habis amalannya naudzubillah Makanya ini yang dikatakan oleh mereka para imam kita. Kadang-kadang dosa itu jadi rahmat. Kok bisa? Jadi rahmat ketika orang itu jatuh dalam dosa, sadar ya, ternyata memang saya manusia. Lemah, Volume, jahul. Sehingga apa? Terkikis. Sifat ujub. Merasa bangga, merasa lebih, merasa punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sekarang punya dosa seperti itu, kira-kira apa yang dia banggakan? jatuh dalam perbuatan khamar misalnya, naudzubillah, zina naudzubillah, atau yang mencuri atau yang lainnya, supaya sadar. Ya. Dan kita adalah bani bani Adam. Jatuh. Kadang-kadang dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak kita anggap. Lupa kita dengan dosa-dosa tersebut dan kita tidak melihat musibah yang menimpa kita sebagai kafarah teguran dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hati-hati. Artinya apa? Ketika mendapatkan musibah, petaka, supaya jangan buru-buru sambat mengeluh. Tapi lihat, kita makhluk yang zalim dan jahul. Yang Allah berikan ini ternyata jauh lebih mungkin kalau kita bandingkan kalau kita periksa musibah yang kita terima itu lebih ringan daripada kalau seandainya Allah menghukum menghukum kita. Seandainya Allah menimpakan hukumannya kepada kepada kita jauh lebih berat. Nah, nah itu membantu untuk mengikis yang penting intinya kita sadari bahwa kita makhluk yang hina, keluar dari tempat yang hina, dari bahan-bahan yang hina. Supaya sadar bahwa kita adalah makhluk yang Allah katakan dhaif. Supaya sadar bahwa kita adalah makhluk yang Allah katakan zalim dan jahul. Bahkan setingkat nabi pun tidak merasa dirinya sempurna padahal mereka sudah sempurna La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minab zalimin. Mereka orang pilihan, tapi masih menyadari dirinya sebagai orang yang zalim. Kita setiap saat bergelimang dosa, berbuat maksiat, merasa diri sudah bersih. Ibadah kita sudah hebat. Jasa kita banyak. Na'udzubillah kalau saat-saat kita mendekati ajal ditimpakan oleh Allah yang seperti ini langsung mati. Kemana kita? Nasallallahu salam assalakumullah. Nasallallahu yu'assilana. Kita minta pada Allah untuk asal kita, mengasal kita. Ain sin lam. Membuka kebaikan-kebaikan di saat-saat kita berada di penghujung usia. Ya. Nah, itu namanya orang-orang yang diasal oleh Allah, orang-orang yang Allah bukakan. Ini sudah kita lewat dalam pembahasan nama Allah Al-Fattah. Salah satu diantaranya adalah nah, caranya Allah membuka kebaikan-kebaikan kepada seseorang di akhir-akhir usianya. Di akhir-akhir usia. Untuk mendapatkan apa? husnul khatimah. Nas'alullah yu'assilana. Baik, kita ke bab berikutnya, keterangan Syekh. Terkait dengan ini juga dalam bab ini betapa mudahnya kita masuk dalam neraka betapa mudahnya kita masuk dalam neraka. Apalagi di nah, dengan lisan kita yang tak bertulang. Mudah untuk mengacap mengucapkan satu kata yang akhirnya melemparkan kita ke dalam neraka. Hancur dunia dan akhirat. Ini bahaya lisan. Terlalu banyak berkumpul itu diantara satu sebab. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim di antara sebab-sebab matinya hati kasratu al-ikhtilaf. Banyak bergaul. Nah, tiap saat kumpul, ngobrol, nggak ada. Banyak cerita. Hati-hati. Akhirnya akan keluar kata-kata yang nah, mengurangi, mengurangi, mengurangi sampai nah, seperti ini. Ini bahaya-bahaya lisan. Begitu mudah untuk orang itu hancur dunia dan akhiratnya. Wa inna rajula yatakallamu bi kalimatin min suqtillah lam yulqi bihi biha balan tahwi bihi fin fin nari sab'ina kharifan. Ada orang yang betul-betul dia itu bicara terkait dengan perkara yang dimurkai oleh Allah, nggak peduli tidak dia pikirkan akibatnya. Tidak dia merasa bersalah. Terlempar. Ke dalam neraka sejauh 70 musim. Hanya karena satu kalimat. Seperti ini. Maka bahaya. Hati-hati. Dengan lisan. Dengan lisan kita. Dan memang seperti yang sudah-sudah juga dan Rasulullah juga mengingatkan, hufatin nar bisyahawat. Neraka itu dipagari dengan hal-hal yang penuh dengan hal yang kita sukai. Senang berkumpul. Namanya manusia. Manusia itu kan makhluk sosial. Senang bergaul. Nah, ramah. Ingin cari teman. Ya. Nah. Baik, qala rahimahullah bab al-iqsamu 'ala Allah wa bab la yustashfa'u billahi 'ala khalqih. Bab yang kedua itu rabi' wasitun bab la yustashfa'u billahi 'ala khalqih. Syafaat artinya itu adalah perantara dalam menunaikan hajat yang hajat itu ada di tangan yaitu kepada orang yang memiliki hajat tersebut. Paham ya? Ini yani dia menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan orang yang berhajat kepada pemilik kepada orang yang mampu atau di sisinya pemenuhan hajat tersebut. Menjadi perantara untuk menunaikan hajat yang ada di sisi nah, yang hajat itu ada di sisi orang yang memilikinya. Nah, peringkasnya. Nah, kalau yang bahasa Arabnya itu disebutkan oleh Syekh Saleh Nafiru. Eh, wasatatu fi qada'il hawaij indah man hiya biyadih. Wasatatu perantaraan menjembatani fi qada'il hawaij dalam memenuhi hajat inda di sisi atau kepada man hiya hiyanya itu adalah hajat itu tadi hawaij itu tadi biadihi man hiya biyadihi. Dia jadi penghubung untuk memenuhi hajat yang hajat itu di tangan orang yang memilikinya tadi. Nah, dia jadi penghubung perantara. Nah, biasanya orang-orang yang jadi syafi' ini dia memperantarai orang yang rendah untuk masuk kepada yang lebih tinggi lebih tinggi. Ini di kalangan makhluk. Nah, nggak mungkin dibalik, nggak mungkin dibalik. Pernah misalnya, nggak mungkin kita mengadu kepada Pak Presiden tentang Pak Camatnya yang nakal misalnya, kan enggak? Kita minta untuk apa? Untuk suatu kebutuhan atau minta misalnya kebutuhan bukan nakal ya, nakal mungkin bisa. Tapi artinya sini kita butuh sesuatu kepada Pak Camat. Masa minta kita kepada Pak Gubernur atau kepada Pak Presiden gitu. Pak tolong Pak, ini Pak Camat apa saya minta oh, perlu ya, mungkin Bapak bisa nolong saya untuk bantu masuk ke kan enggak enggak etis ini. Nah, jatuh kan Pak Presiden jadi seperti ini. Iya kan? Ini di kalangan manusia. Di kalangan manusia. Kepada Allah min babi Allah lebih-lebih lagi. Kenapa? Orang yang syafi' itu kedudukannya lebih rendah daripada yang dimintai syafaat. Lebih rendah daripada yang dimintai syafaat. Istilahnya orang syafi ini istilahnya ajudan, ya kan? Perantara dia untuk menghubungkan kita yang punya kebutuhan kepada pembesar yang bisa menangani masalah tadi. nggak mungkin kita datang artinya e, ketika mau butuh misalnya menemui presiden langsung walaupun mungkin Ya bisa, tapi kan lewat perantara. Nah, perantara inilah yang dinamakan syafi'. Ya, perantara inilah yang namanya syafi'. Nah, tentunya kepada Nah, ini. Nah, itu ketika di sini disebutkan la yustasfa'u billahi ala khalqi, ini menunjukkan bahwa akhirnya apa? Tidak dimintai syafaat kepada Allah untuk menghadapi makhluknya. Nah, itu ngartikannya. Tidak dimintai syafaat kepada Allah untuk menghadapi makhluknya. Nah, ah, karena eh, paham ah, ini sudah tergambar di sini bahwa kalau sikap seperti itu berarti apa? Merendahkan Allah. Nah, nah jadi di apa? Nah ini mengapa dimasukkan dalam bab bab tauhid? Karena sikap seperti ini tidak beradab kepada kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai perantara untuk kita punya hajat kepada nah, salah seorang hambanya. Akhirnya ya jadinya makhluk itu jadi lebih tinggi kedudukannya dari Allah. Ta'ala Allah ya Walaupun hadisnya disebutkan bagian ulama lemah. tidak <clears throat> makan oleh Syalbani. Baik. Qala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im al-Makhzumi. Mut'im bin Adi bapaknya. Yang kata Rasulullah SAW seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, aku serahkan kepada dia ancan tawanan-tawanan perang Badar. Karena mulia Ya, ketika Rasulullah keluar ke Taif, masuk ke Mekah lagi, dibawa perjaminan perlindungan Mut'im bin Adi. Qala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Dan mereka orang-orang tulaqa ini termasuk orang-orang yang Masya Allah, subhanallah. Masuk Islam paling akhir tapi tidak ketinggalan dalam nah, kemuliaan. Beliau yang termasuk apa namanya, termasuk orang-orang yang fitrah yang masih bersih, ya. Ketika mendengar Rasulullah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kada qalbi an yatir. Kata Jubair. Kenapa kok bisa? Ketika dia diutus untuk menjadi diplomasi untuk melobi tentang tawanan-tawanan perang Badar. Salat maghrib Rasulullah baca surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku lepas dari tempatnya. Kenapa? Tergetar. Benar memang. Nah, ini fitrah mereka masih bersih melihat. Iya, ya berhala-berhala itu nggak bisa, nggak mencipta. Kita kan dicipta, masa bisa? Nah, kenapa mereka bisa disembah? Nah. Qala radhiyallahu an qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al iyal ya Rasulullah Jinasa, jiwa mati banyak mati karena kekeringan. Ja'an iyal keluarga pun tanggungan kami pun kelaparan. halakatil amwal hancur sudah harta benda kami. Fastastilana rabbak mintakanlah hujan untuk kami kepada Rabbmu fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Ini kalimat yang diucapkan oleh badu tersebut. Nah, minta syafaat. Kami minta syafaat kepada Allah untuk jadi perantara kepadamu. Dan minta syafaat kepadamu terhadap Allah. Mana yang betul ucapan ini? Yang kedua, wabika Allah. Makanya Rasulullah subhanallah, subhanallah takjub dan juga mengagungkan Allah, Enggak mungkin. Jangan bukan seperti itu. Nah, famazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Beliau terus bertasbih sampai dilihat ketahuan. Nanti terlihat dari wajah-wajah para sahabat. Kenapa? Mereka ya ta'assar terkesan Rasulullah nggak suka seperti itu berarti mereka juga nampak kelihatan mereka marah karena marahnya Rasulullah. Mereka takjub karena Rasulullah pun merasa heran kok ada orang meminta syafaat kepada Allah untuk menghadapi beliau, minta kebutuhan kepada beliau. Kan terlalu agung Allah itu. Jadinya jadi rendah untuk dimintai syafaat menghadapi makhluknya. Makanya Rasulullah memuji Allah, mensucikan Allah dari sikap yang demikian, dari ucapan yang demikian. Sumakal dan ini juga bentuk taklim beliau. Beliau ingkari kesalahan itu dan beliau berikan solusinya. Ini loh yang benar. Sumakal dan Nabi SAW waihak bentuk pengingkaran beliau. Nah. Atadrimallah, Allah, tahukah kamu apa itu Allah? Inna sya'nallahi a'zam min dzalik. Sungguhnya urusan Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Innahu bahwa sesungguhnya la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Tidak boleh dimintai syafaat kepada Allah untuk menghadapi makhluknya. Kenapa? Jadi namanya syafi' mestinya daripada dari orang yang rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, tapi dia balik nastasyi'u billahi alaika. Ya, ini bentuk pelanggaran terhadap apa tuh ini penodaan terhadap kesempurnaan tauhid karena di antara inti-inti tauhid itu apa? Yang enam sifat tak ta'zim dan adab ma Allah. Nah, syafaat itu kalau ada yang baik Ya, jadi perantara itu ada perantara untuk urusan yang baik, maka ini dipuji oleh Allah. Ada juga untuk yang jelek, misalnya eh, yashfa fi haddin min hududillah. Fi haddin min hudud. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan, hendaknya kita sesama kita tuh memaafkan dalam urusan yang terkait dengan hudud Allah. Entah itu dalam hal misalnya dia merampas kehormatan kita, atau harta kita atau nyawa. Kalau misalnya bisa dihadapkan yakni apa misalnya saling memaafkan, itu nggak perlu sampai ke mahkamah dalam artian apa? Dihukum kisos misalnya atau nah dirajam misalnya atau dicambuk misalnya dipotong tangan nggak perlu sampai seperti itu nah, taubat saling memaafkan ta'afu bainakum kata kalau sudah sampai kepada kepada hakim, pernah kejadian seperti itu. Sebagian sahabat kemudian setelah sampai kepada Rasulullah, mereka menyesal dari potong tangan orang yang mencuri, menyesal. Kenapa nggak dari semula? Dimaafkan gitu loh. Nah, sudah sampai di, di hadapan Rasulullah nggak nggak nggak boleh lagi nah, sampai di kedahan di hadapan hakim nggak ada lagi syafaat nggak ada lagi syafaat sudah ditegakkan hukum hukum had. Kalau dia potong tangan, potong tangan. Kalau dicambuk, dicambuk. Atau juga dirajam. Nah. Jadi kalau belum, dia taubat bainahu wa bainallah. Nah, ya. Kalau misalnya urusan harta, minta maaf kembalikan atau apa dengan yang sesama dia sudah. Kalau sudah sampai kepada Rasulullah atau dalam hal hakim, ya itu nggak bisa lagi syafaat. Rasulullah pernah marah. Kasus apa? Wanita Makhzumiyah, bangsawan Quraisy. Nah, mencuri sapu tangan atau apa punya Sofwan bin Umayyah. Nah, ini Makhzumi salah satu inti dari orang-orang bangsawan Quraisy. Istilahnya jenderal-jenderal perangnya. Ma ini politik dan ahli-ahli perang itu dari Makhzum banyak sejak dahulu jagoan-jagoan perang Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an Khalid bin Walid jagoan perang nah, sampai kepada Rasulullah dipotong tangannya baru menyesal kenapa nggak dari awal nggak bisa kan mereka minta syafaat ini siapa yang bisa menghadapi Rasulullah nggak ada lain kecuali hibbi Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid dimarahi oleh Rasulullah. Ditegur keras. Ini perbuatan-perbuatan Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau orang-orang besar yang salah ditutup. Tidak ditegakkan hukum had. Tapi kalau rakyat jelata baru ditegakkan hukum had. Itu sikap Yahudi. Nah, bisa dikiaskan, bisa dikiaskan kemana saja. Kalau sudah misalnya penyanyi pembesar yang salah, ditutup-tutupi. Kalau yang bawahan, nah, di nah, tegakkan hukuman. Kayak model-model seperti itu. Ya, nah. Baik, qala rahimahullah wa dzakara al-hadits rawahu Abu Daud wa dha'afahu al-Albani rahimahullah fi dhilal. Baik, kita lihat penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah. <clears throat> bab al-iqsam ala Allah wa bab la yustashfa'u billahi ala khalqihi. وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله وهو مناف للتوحيد سوء adab terhadap hak Allah itu menafikan tauhid. Bisa sampai kekufuran, bisa sampai cuma sekedar dosa, dosa besar. Nah, Nah, dalam hal ini ini juga perkara yang sangat besar, runtuh, hancur dunia dan akhiratnya. Amal iksam ala Allah, adapun sumpah terhadap Allah, fahuwa fil ghalib min babil ujub bin nafsi. Al-iqsam ala Allah bersumpah terhadap Allah agar Allah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu termasuk ujub, bangga diri. Wal idlal Allah. Dia idlal Allah. Mendikte Allah seakan-akan menunjukkan bahwa dia punya jasa kepada Allah. Ini idlal namanya. Dia merasa punya sesuatu yang dengan itu dia bisa mendikte Allah. Punya jasa, punya kebaikan. Punya jasa, punya kebaikan yang dengan itu dia mendikte Allah. Mestinya Allah begini. Kenapa saya sudah berbuat seperti ini? Wasu'ul adab ma'ah dan buruk adab, tidak punya adab bersama Allah atau kepada Allah. Wala yatimul imanu hatta yaslama min dalika kullihi. Tidak sempurna iman itu sampai kita itu selamat, bersih dari semua perkara ini, bersih dari ujub, bersih dari idlal. Ingat, yang di dalam diri kita ini yang paling sering menipu nafsul ammaratu bisu. Dia yang sering menipu kita. Ya. Nah, kita mengatakan tawakal, kita mengatakan dia ini nah ya. ya itu nah belum bisa kita artinya koreksi diri sendiri nah, dengan keadaan-keadaan berikutnya yang mungkin kita kalau misalnya gagal ya sempat terpuruk ya salah merasa kecewa nah ya nah baik wa amal istishfa billah adapun istisfa billah ala khalqihi minta syafaat kepada Allah untuk menghadapi makhluknya fahuwa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala a'zamu sya'nan urusannya jauh lebih agung lebih agung keadaan Allah itu min an yutawassala bihi daripada untuk jadikan tawasul sarana ilah khalqihi kepada makhluknya. Jadikan perantara untuk menghadapi makhluknya. Lianna. Karena rutbatal mutawassal bihi tingkat mutawassal bihi yang digunakan tawasul sebagai sarana ghaliban umumnya duna rutbatil mutawassal ilaihi berada di bawah yang dituju. Wasilah yang dituju, yakni yang sasaran. Nah. Ingat, mutawassal bihi itu lebih rendah daripada mutawassal ilaih. Mutawassal ilaihi yang dituju. Nah. Atau al-masfu. Al-masfu yang dimintai syafaatnya. Nah. Ya, ada syafi' Ada masfu'. Ada yang masfu' lahu. Ada tiga kan? Syafi' yang memintakan syafaat. Masfu' yang dimintai syafaat. Masfu' lahu yang menerima syafaat. Kita kan memintakannya kepada Allah untuk si fulan. Ya Allah, minta syafaat perantara agar Allah memberi ya. Nah, ini syafi' masyfu' dan masyfu' lahu. <clears throat> nah, rutbatul mutawassal bihi syafi' itu lebih rendah daripada masyfu' ya anak bahasakan itu mutawassal bihi ini syafi'nya mutawassal ilaihi ini, ini masfuknya paham ya nah, mutawassal bihi itu lebih rendah daripada mutawassal ilaihi atau syafi' lebih rendah dari ma masfu. Wa dzalika min su'il adab. Nah, sehingga itu merupakan su'ul adab ma Allah terhadap Allah. Fayata'ayyanu tarkuhu, maka jelas-jelas wajib untuk ditinggalkan. Fa inna syufa'a la yashfa'una indahu illa bi'izni. Karena para syafi' itu tidak memintakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak berani mereka datang kepada Allah atau tidak berani mereka langsung memberikan syafaat karena bukan pemilik. Makanya anak sering artikan apa? asyafi syafaat itu yang memintakan syafaat karena mereka bukan pemiliknya. Hatta Rasulullah SAW. Bukan pemilik. Kullillahi syafa'atu Jami'ah Milik siapa syafaat itu? Semua milik Allah. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma la tahrimna syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kita. Ya Allah jangan kau harangi. Jangan kau haramkan kami mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan beliau syafi' untuk kami. Ya Allah jadikan beliau yang memintakan syafaat untuk kami. Itu doanya, bukan ya Rasulullah syafi' ni. Ya. Wa kulluhum yukhafunahu. Semua syafaat itu, siapa saja syafaat? Anak bayi, syuhada, malaikat, lebih-lebih siddiqin, para ambiya, yang ulul azmi, lebih-lebih. Kulluhum yakhafunahu. Semua takut kepada Allah. Fa kaifa ya'kisul amru wa huwa wasyafi'. Bagaimana mungkin dibalik urusannya lalu menjadikan Allah sebagai syafi'? Nah, siapa yang ditakuti oleh Allah? Kan tidak ada. Syafi' itu takut kepada masuk yang dimintai syafaat. Malaikat takut kepada Allah. Para ambiya lebih-lebih. Orang-orang siddiqin juga. Nah, syuhada apalagi. Wahwal kabirul azim. Allah itu adalah zat yang maha besar lagi maha agung. Alladhi khada'at lahul riqab. Yang tunduk kepadanya setiap leher. Kepala-kepala manusia tunduk. Terpekur. Yang artinya tidak berani mengangkat kepalanya. Wadanulat lahul kainat di asriha. Dan tunduk merendah kepada Allah seluruh yang ada di alam ini. Ini belajar tauhid, belajar adab. Kalau adabnya betul kepada Allah dalam hal ini tauhidnya betul, dalam hatinya lurus akidahnya, kenalnya kepada Allah, itu akan juga terwujud nanti. Mulai dari antum perhatikan salat. Salat kita masing-masing. Ya. Nah, merasakan nikmatnya dia berada dalam salat atau merasa berat dengan salat tersebut. Nah, Qala rahimahullah fihi masail al-ula at tahdhir min at-ta'alli 'ala Allah. tahdir untuk tidak bersumpah terhadap Allah. Walaupun memang dia kalau dalam hal yang baik yaitu kalau dia suudonnya kuat, siqahnya kuat kepada Allah, bukan suudon ya, husnudzon. Kalau husnudzonnya kuat kepada Allah, siqahnya kuat kepada Allah, itu Allah barir, Allah yubarir sumpahnya. Seperti disebutkan dalam riwayat Nam, ruba timrain madfu'un an kulli bab. Idza aqsama Allah la abarra. Betapa banyak orang-orang yang ditimrain yang nanti cuma dekil, kumuh, lusuh, tidak punya pakaian dia. Miskinnya, saking miskinnya. Nah, bukan ditelanjang. Itu tertolak dari pintu-pintu rumah. Tidak digubris orang. Tapi kalau dia bersumpah agar Allah melakukan sesuatu, la abarrah. Allah jalankan sumpahnya. Siqah luar biasa siqahnya kepada Allah ya dan husnudzon yang besar kepada Allah. Yang kedua, kaunun nari akrabu akrabu ila ahadina. Kaun kaunun nari akraba ila ahadina. Akraba ila ahadina min min syirakin na'lihi. Keadaan neraka yang lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita. Ya. dengan satu ucapan bisa terlempar ke dalam neraka. Nah kita perhatikan. Ya, kalimat-kalimat yang selama ini kita ucapkan mungkin dalam hal kesyirikan, dalam perkara mungkin jatuhkan hormatan orang, itu jadi nah, ya, segera diperbaiki, segera diperbaiki. Nah, mumpung ini menjelang Ramadan. Usahakanlah kita masuk dalam bulan Ramadan itu dalam keadaan betul-betul siap zahiran wa batinan. Untuk nantinya beramal dalam bulan Ramadan itu ringan ya dan untuk keluar dari Ramadan dengan cepat itu berat. Ya. Anda pada disebutkan dalam satu faedah, beruntung orang yang bisa memperbaiki diri menjelang Ramadan. Nah, beruntung dia. Artinya dia sudah mempersiapkan diri obat nasuha kepada Allah supaya betul-betul dia bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini siap lahir dan batinnya. Asalisa annal jannata mithl dzalik bahwa surga juga seperti itu, mudah dengan ucapan dengan kalimat yang baik. Ar-rabi'a fihi syahidun liqaulihi innar rajula la yatakallama la yatakallamu bil kalimah. Nah, ada ucapan Rasulullah SAW yang kita tadi sampaikan, betul-betul seorang itu mengucapkan satu kalimat min suktillah lam yuqi biha balan. Tidak dia pedulikan, padahal omongannya tuh murka Allah karenanya. Tahwi bihi fi nari jahannam sabangina kharifan atau Terlempar dia ke dalam neraka sejauh 70 musim. Ila akhir. Ini ada syahid bahayanya lisan. Pangkalnya apa? Merasa lebih, dah. Merasa ujub. Punya sesuatu yang besar. Idlal ini tadi. Al-khamisah anna rajul qad yughfar lahu bisababi huwa min akrahil umuri ilaihi. Seseorang itu kadang-kadang diampuni karena suatu sebab yang itu merupakan perkara yang paling dia benci. Apa? Diejek orang lain, dihina orang lain karena dosa. Dicaci orang lain, Nah, makanya kita nah hatta terhadap kekufuran bukan orangnya yang kita cerca, kita hinakan. Begitu juga yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, dosa, bukan orangnya yang kita hinakan, rendahkan. Hari ini dia seperti yang disebutkan ini setiap hari orang itu mengatakan aksir, aksir, aksir. Orang ini jengkel. Ini orang kok setiap hari musik seperti ini terus. Memangnya kamu diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk mengawasi saya ini urusan saya dengan Allah. Dosa ini antara saya dengan Allah. Udah. Dengan kalimat yang kadang diejek, kadang di nah, itu jadi rahmat kan menjadi sebab dia diampuni. Makanya jangan kita menghinakan orang, apalagi jadikan bahan pembicaraan dalam majelis dihibahi. Nah, kalau tidak bukan untuk mencari solusi untuk bagaimana mengingatkan dia, menasihati dia. Nah, usah tidak ada gunanya kita untuk bicarakan dia dapat pahala. Kita jadi dosa bagi kita. Dia dapat pahala diampuni gara-gara gibah kita gitu. Rugi kan? Rugi. Nah, baik. Karena masail yang dalam bab ke-64. Fihi masail al-ula inkaruhu ala man qala nastasyu billahi alaih. Ingkaru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau mengatakan waihak atadri. Ini bentuk pertama apa? Subhanallah, pengingkaran. <clears throat> Nah, kalimat nastasyu billahi alaika. Saniyah taghayyuruhu taghayyuran. Perubahan beliau yang drastis. Urifati wujuhi ashabihi min hadil kalimah. Dikenal dalam pada wajah-wajah sahabat-sahabat beliau karena kalimat orang Badui tadi nastasyu billahi alaika. Berubah wajah beliau subhanallah subhanallah subhanallah para sahabat pun juga berubah. Kenapa melihat berubah? Berubah Rasulullah tahu marah Rasulullah tidak senang. Asalisa nah, annahu lam yumkir alaihi qaulahu nastasyi'u bika 'ala Allah. Nah, ini ucapan si Badui mengatakan wa bika 'ala Allah nastasyi'u bika 'ala Allah itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Karena namanya syafi' itu lebih rendah dari mas masfu mutawassal bihi lebih rendah dari mutawassal ila ilaih. Arabiah tanbih ala tafsir subhanallah. mengingatkan tentang makna subhanallah yang maknanya itu takjub bisa merasa takjub kok. Juga apa? Tanzih. Membersihkan, mensucikan Allah dari perbuatan ini, ucapan-ucapan tersebut yang salah ini. Yang menunjukkan seakan-akan apa? Allah itu rendah daripada daripada Rasulullah. Nah, Al-khamisah annal muslimina yas'alunahu al-istisqa. Nah, kaum muslimin meminta kepada beliau untuk mintakan hujan. Artinya mereka datang langsung kepada Rasulullah seperti dalam hadis Anas. Datang badu ya Rasulullah halakal amal. Nah, terus kemudian Rasulullah berdoa ya. Nah, kemudian baru belum turun dari mimbar hujan sudah turun. Sampai sepekan. Nah, ini menjadi bolehnya minta doa kepada orang soleh di hadapan dia ketika dia masih hidup dan itu pun juga bukan kebiasaan beli eh, para salaf ya kalau punya artinya kalaupun mereka melakukan untuk supaya apa orang yang dimintai doa itu tadi dapat manfaat apa manfaatnya karena dalam hadis Nabi SAW kan menyebutkan bahwa orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya an zahril ghaib tanpa setahu saudaranya malaikat mengatakan apa amin walaka bimithli. Amin. Semoga kamu juga dapat seperti itu. Ini yang kita mahukan kalau kita ya. Ini yang dipahami salah ketika dia minta doa kepada orang lain. Bukan mujarat Ustaz doakan Ustaz bulan ya nah, ummi abi doakan. Bukan sekedar minta doa itu, tapi ingin apa? Mereka juga dapat manfaat, dapat faedah. Malaikat mengaminkan. Paham ya? Nah ini kalau mau membiasakan minta doa sama orang yang yang nah, soalnya orang-orang yang nah, yang mau berangkat haji, mau berangkat umrah, minta doakan jangan lupa. Kenapa itu dia dapatkan? Ya, wallahu a'lam.